Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar, seputar tentang hukum mad. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah hukum mad fara'i yang disebabkan karena sukun asli. Hukum mad fara'i yang disebabkan karena sukun asli ada empat macam. Yang pertama mad lazim kalimi musaqqal, yang kedua mad lazim kalimi mukhaffaf, yang ketiga mad lazim harfi musaqqal dan yang keempat adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Apa yang dimaksud dengan mad lazim kalimi musaqqal? Mad lazim kalimi musaqqal adalah apabila mad bertemu dengan huruf yang bertanda tasydid Sekali lagi, apabila mad bertemu dengan huruf yang bertanda tasydid, ya. Dan ia dibaca dengan enam harokat. Contoh lafad at-tammah, ya. فإذا جاءت Dhammatul kubra. setelah tanda baca eh, setelah ada tanda mad yakni ada alif di kalimat atto ya di atto kemudian bertemu dengan mim yang bertasydid ini setelah alif bertemu dengan mim yang bertasydid ya kemudian mana sukun aslinya seperti yang sudah ana jelaskan bahwa mim bertasydid itu adalah sebenarnya dua huruf. Yang pertama mim yang sukun dan yang kedua mim yang berharokat fathah. Kemudian digabungkan menjadi satu mim yang bersukunnya dimasukkan ke mim berikutnya sehingga bertanda tasydid. Inilah yang dimaksud dengan sukun asli. Nah, ketika ada alif bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka dia dibaca dengan mad lazim kalimi musakol dan dibacanya dengan enam harokat. Berikutnya yang kedua adalah mad lazim kalimi mukhaffaf. Mad lazim kalimi mukhaffaf ini adalah mad mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun dan dipanjangkan sama enam harokat pula huruf sekali lagi ada mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun dan mad lazim kalimi mukhaffaf hanya ada pada surat Yunus ayat 51 dan 91 di Al-Quran cuma ada di dua ayat dan itu pun hanya satu kata atau satu lafaz yakni الآن ya ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن ya nah, lafad itu ada hamzah ya yang bertanda fathah yang berharokat fathah kemudian setelahnya alif dan ini merupakan mad. Ya, kemudian setelah itu ada huruf lam yang sukun. Inilah yang disebut dengan mad lazim kalimi mukhaffaf. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam.